وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله Segala puji bagi Allah subhanahu wa taala Rabb semesta alam Aku bersaksi bahwasanya Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Tidak ada sekutu baginya Dan aku bersaksi bahasanya Muhammad Adalah hamba Allah Dan juga Rasulnya Salawat dan salam Semoga senantiasa Allah SWT limpahkan Kepada Rasulullah SAW Keluarga beliau Para sahabat beliau Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi yang akan kita sampaikan pada sore hari ini adalah tentang manasik tata cara ibadah haji sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah bagian yang pertama Adapun bagian yang kedua Maka insya Allah akan kita lanjutkan Besok sore Pengertian Haji secara bahasa Al-Hajj Secara bahasa Artinya adalah Al-Qasdu Yaitu maksud dan pengertian haji secara syariat atau secara istilah adalah bermaksud ke rumah Allah Swt yaitu Ka'bah dengan tujuan untuk melaksanakan ibadah di tempat tertentu di waktu tertentu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini adalah pengertian haji secara bahasa maupun secara istilah. Dan ibadah haji adalah termasuk rukun Islam sebagaimana sabda Nabi SAW Bunyal Islamu ala khamsin Syahadati an ilaha illallah Wa anna muhammadan rasulullah Wa iqamis salah Wa ita zakah Wal haji wa sawmi ramadan Islam dibangun di atas lima perkara Yang pertama adalah bersyahadat bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bersyahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah dan mendirikan salat membayar zakat melaksanakan ibadah haji kemudian yang terakhir adalah berpuasa di bulan Ramadan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan kepada kita tentang kedudukan yang tinggi dan keutamaan yang besar yang dimiliki oleh ibadah haji ini. Karena dia termasuk rukun Islam, pondasi Islam dan amalan di dalam agama Islam ini banyak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memilih di antara banyaknya amalan-amalan tersebut lima perkara dan Allah jadikan itu adalah termasuk rukun-rukun Islam. Di antaranya adalah ibadah haji ini. Dan hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib karena Allah SWT berfirman walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata ilaihi sabila dan kewajiban bagi manusia untuk melakukan haji lillah karena Allah Subhanahu wa taala man istata'a ilaihi sabila bagi orang yang mampu untuk ke sana. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang kufur mengingkari kewajiban haji ini, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kaya tidak butuh dengan seluruh alam semesta. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ibadah haji adalah ibadah yang wajib. Karena Allah berfirman, "Walillahi 'alan nas." Firman Allah Subhanahu wa taala 'alan nas artinya kalau diterjemahkan di dalam bahasa kita adalah wajib bagi manusia. Apabila dikatakan 'alaika bikadza maka maksudnya adalah wajib bagimu untuk melakukan ini dan itu. Di sini Allah SWT mengatakan walillahi al nas. Wajib bagi manusia untuk berhaji karena Allah. Dan kewajiban haji ini hanya dilakukan sekali seumur hidup. Adapun yang setelahnya apabila dikerjakan maka itu adalah tatawu. Hukumnya dianjurkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, Al-hajju marratan wahidah faman zada fahuwa tatawu. Haji itu adalah dilakukan sekali Yaitu seumur hidup Apabila sudah berkewajiban Kemudian menunaikan ibadah haji sekali maka sudah gugur kewajibannya. Faman zada, maka barang siapa yang menambah artinya berhaji yang kedua, yang ketiga, yang keempat fahuwa tatawwu, maka yang demikian itu adalah termasuk tatawwu atau disunahkan. Dan apabila seseorang sudah ihram masuk niat atau sudah niat masuk di dalam ihram haji maka dia diwajibkan untuk menyempurnakan haji tersebut apabila orang sudah niat di dalam hatinya untuk melakukan ihram maka dia diharuskan untuk menyempurnakan haji tersebut dan tidak boleh dia membatalkan niat tersebut karena Allah SWT berfirman Wa atimul hajja wal umrata lillah Hendaklah kalian Menyempurnakan haji Dan juga umrah Karena Allah Ini perbedaan antara Umrah dan haji Dengan yang lain Apabila kita sholat sunnah Kemudian di tengah-tengah sholat kita ingin membatalkan atau puasa sunnah kemudian di tengah-tengah puasa kita ingin membatalkan maka itu adalah hak kita boleh kita membatalkan di tengah-tengah sholat sunnah ataupun di tengah-tengah puasa sunnah tapi kalau kita sudah masuk ihram baik umrah maupun haji kalau kita sudah niat maka kita tidak bisa membatalkan. Kita harus terus menyempurnakan umroh dan haji tersebut sampai selesai. Jadi sekali lagi yang nama haji kewajibannya adalah sekali di dalam seumur hidup dan Rasulullah SAW telah melakukan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijriah Dan kewajiban haji Menurut jumhur ulama Mayoritas ulama Telah turun Pada tahun 9 Hijriah Turun kewajiban haji Pada tahun 9 Hijriah Dan Rasulullah SAW melakukan haji Pada tahun ke-10 yang dikenal dengan Hajjatul Wada yaitu haji perpisahan. Apabila seseorang sudah diwajibkan untuk melakukan ibadah haji ini maka dia diharuskan untuk bersegera menunaikan ibadah haji yang wajib bagi dia. Karena Rasulullah SAW bersabda Ta'ajjalu ilal hajj Fa inna ahadakum La yadri Ma yu'radu lahu Hendaklah kalian bersegera Untuk menunaikan ibadah haji Karena Salah seorang di antara kalian Tidak mengetahui Apa yang akan terjadi pada dirinya apabila seorang muslim dan juga muslimah mengetahui bahwa dirinya sudah wajib untuk melakukan ibadah haji maka dia diharuskan untuk bersegera dan tidak menundanya kecuali ada uzur dan seseorang menjadi wajib untuk melakukan ibadah haji apabila terpenuhi lima syarat Apabila lima syarat ini terpenuhi pada diri seseorang baik muslim maupun muslimah maka berarti dia berkewajiban untuk melakukan ibadah haji. Kalau salah satu tidak ada maka hukumnya menjadi tidak wajib. Yang pertama adalah beragama Islam. Orang yang tidak Islam seperti orang kafir atau orang musyrik maka dia tidak berkewajiban untuk melakukan ibadah haji dan apabila dia melakukan ibadah tersebut dalam keadaan dia belum muslim maka ibadah hajinya tidak diterima karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal ibadah yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura Dan kami mendatangi amalan-amalan mereka yaitu orang-orang kafir kemudian kami jadikan amalan-amalan tersebut menjadi debu-debu yang berterbangan Ada sebagian orang kafir bersodakoh Ada di antara mereka Yang memberi makan orang-orang miskin Bahkan ada di antara mereka Yang menghajikan orang-orang Islam Ini semua adalah termasuk amal soleh Tapi kalau dia melakukan itu semua dalam keadaan dia kafir bukan orang Islam maka amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara syarat wajib melakukan ibadah haji adalah berakal. Orang yang tidak berakal maka dia tidak berkewajiban untuk melakukan ibadah haji ini. Seperti orang yang gila Meskipun dia adalah seorang muslim Memiliki kekayaan Tapi kalau dia tidak memiliki akal Maka dia tidak berkewajiban Untuk melakukan ibadah haji ini Dan seandainya dia Memaksa diri Pergi ke Mekah Bersama yang lain Sementara dia Tidak berakal dalam keadaan gila Misalnya maka haji yang dia lakukan tidak sah Karena haji di antara rukunnya adalah niat Sementara orang yang gila Tidak bisa berniat Rasulullah SAW bersabda Rufi al-qalamu An thalathah Pena itu diangkat dari tiga orang Di antaranya Anil majnun Hatta yakil diangkat pena dari orang yang gila sampai dia berakal kembali. Jadi syarat yang kedua adalah berakal. Kemudian yang ketiga adalah sudah dewasa. Seorang anak yang belum dewasa maka dia tidak berkewajiban untuk melakukan ibadah haji. Meskipun dia adalah orang Islam berakal punya kemampuan Tapi kalau dia belum dewasa Maka dia tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah haji ini Dan seandainya dia melakukan Ibadah haji ini sementara Dia belum dewasa Seperti anak kecil Yang berumur 10 tahun, 9 tahun Belum balik Kemudian ikut orang tuanya beribadah haji Maka ibadah haji yang dia lakukan sah Akan tetapi Haji yang dia lakukan ini Dalam keadaan dia belum dewasa Ini tidak menggugurkan kewajibannya Artinya Seandainya nanti dia dewasa Dan terpenuhi syarat wajibnya Semuanya maka dia masih berkewajiban untuk melakukan ibadah haji kembali. Tapi ibadah haji yang dilakukan ketika masih kecil tersebut hukumnya sah dan orang tuanya mendapatkan pahala. Karena dulu Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang wanita dan dia membawa anak kecil. Kemudian wanita tersebut mengangkat anak tersebut kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, Ya Rasulullah, alihada hajjun Apakah anak kecil seperti ini Memiliki haji Maka beliau SAW mengatakan Naam walaki ajrun Iya Anak kecil ini bisa melakukan haji Dan engkau mendapatkan pahalanya Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda Di dalam hadis yang lain Ayyuma sabiyin حج به أهله صبيا ثم أدرك فعليه حجة الرجل Anak kecil mana saja Yang melakukan ibadah haji Atau dihajikan oleh keluarganya Kemudian setelah itu Dia dewasa Maka dia berkewajiban Untuk melakukan haji orang yang dewasa Ini adalah sabda Nabi SAW menunjukkan kepada kita sahnya haji seorang anak kecil namun haji yang dia lakukan tersebut tidak menggugurkan kewajiban dia. Kemudian ciri-ciri kedewasaan yang disebutkan oleh para ulama ini ada tiga. Apabila salah satu dari ciri-ciri tersebut ada pada seorang anak, maka dia sudah dewasa. Dan ini perlu diketahui oleh orang tua. Yang pertama adalah sudah berumur 15 tahun. Apabila seorang anak sudah berumur 15 tahun, baik laki-laki maupun wanita, maka ketahuilah bahwasanya dia sudah dewasa. Kemudian yang kedua adalah sudah keluar air mani Apakah dia dalam keadaan tidur Ataupun dalam keadaan bangun Apabila sudah keluar air mani Meskipun dia ber, belum berumur 15 tahun Maka berarti dia sudah dewasa Kemudian yang ketiga Adalah keluar rambut kemaluan Apabila sudah keluar baik laki-laki maupun wanita maka dia sudah dianggap dewasa meskipun belum berumur 15 tahun ataupun belum keluar air mani kalau sudah keluar rambut tersebut maka berarti dia sudah dewasa adapun wanita maka ditambah satu ciri-ciri yaitu apabila sudah datang haid apabila seorang gadis atau seorang wanita sudah datang darah haid meskipun dia belum berumur 15 tahun maka berarti dia sudah dianggap dewasa artinya dewasa sudah berkewajiban melakukan perkara-perkara yang diwajibkan bagi orang yang sudah dewasa seperti sholat lima waktu berpuasa di bulan Ramadan dan lain-lain. Kemudian syarat wajib yang keempat yang apabila terpenuhi seseorang menjadi wajib melakukan ibadah haji adalah hurriyah yaitu dalam keadaan sudah dalam keadaan merdeka artinya bukan sebagai hamba sahaya atau budak. Karena di sana di sana ada hamba sahaya yang dimiliki oleh orang lain dan di sana ada al-hur yaitu orang yang merdeka. Apabila seorang masih dalam keadaan sebagai seorang hamba sahaya maka dia tidak berkewajiban untuk melakukan ibadah haji dan apabila dia melakukan ibadah haji tersebut sementara dia dalam keadaan sebagai seorang hamba sahaya maka haji yang dia lakukan sah haji yang dia lakukan sah akan tetapi hal tersebut tidak menggugurkan kewajiban dia karena dia melakukan ini dalam keadaan dia masih sebagai seorang hamba sahaya Apabila nanti dia sudah merdeka Atau dibebaskan Oleh majikannya Maka dia Dan, dan terpenuhi syarat wajibnya Maka dia diwajibkan Untuk kembali Melakukan ibadah haji Dalilnya adalah Sabda Nabi SAW Ayyuma abdin Hajja bihi ahluhu Thumma u'tika Fa'alail hajj Hamba sahaya mana saja yang dihajikan oleh keluarganya kemudian dia dimerdekakan, dibebaskan maka dia wajib untuk melakukan ibadah haji kembali ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang hamba sahaya haji yang dia lakukan sah apabila dikerjakan dalam keadaan dia sebagai seorang hamba sahaya, seorang budak akan tapi hal itu tidak menggugurkan kewajiban dia dan apabila dia dimerdekakan atau menjadi orang yang merdeka kemudian terpenuhi syarat wajibnya maka dia berkewajiban untuk melakukan haji kembali kemudian yang kelima di antara syarat-syarat wajib haji adalah al-istita'ah atau al-qudrah yang artinya adalah kemampuan dan yang dimaksud dengan kemampuan di sini adalah kemampuan harta dan juga kemampuan fisik. Kemampuan harta dan juga kemampuan fisik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilai sabila." Kewajiban bagi manusia untuk melakukan haji bagi Allah Subhanahu wa taala man istata'a ilaihi sabila. Barang siapa yang mampu untuk ke sana. Dan kemampuan di sini sekali lagi adalah mencakup kemampuan harta dan juga kemampuan fisik. Seorang muslim ataupun muslimah yang memiliki kemampuan fisik, memiliki badan sehat, kuat akan tetapi dia tidak memiliki kemampuan harta maka dalam keadaan seperti ini Dia tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah haji Adapun seorang muslim dan juga muslimah Yang memiliki harta Yang cukup Untuk bekal dia Selama perjalanan haji Untuk perjalanan Untuk transportasi Dan juga uang untuk menafkahi Orang-orang yang diwajibkan bagi dia untuk menafkahi maka dalam keadaan seperti ini dan dia tidak memiliki kemampuan fisik dia punya harta yang cukup tetapi tidak memiliki kemampuan fisik dan ketidakmampuan tersebut adalah ketidakmampuan yang selama-lamanya seperti orang yang sudah tua Sudah tua renta Dan tidak mungkin lagi bepergian jauh Atau juga orang yang sakit Yang menurut dokter yang terpercaya Orang tersebut Tidak mungkin lagi sembuh Maka dalam keadaan seperti ini Orang tersebut mewakilkan haji tersebut kepada orang lain Dia memiliki harta Akan tapi secara fisik Sudah tidak mungkin lagi datang ke sini Seperti orang yang sudah tua Sudah tua renta Ataupun orang yang sakit Dan menurut dokter yang terpercaya Orang ini tidak mungkin lagi Sembuh Maka apa yang dilakukan Dia mewakilkan haji tersebut kepada orang lain Dalilnya Ada seorang wanita Datang kepada Rasulullah SAW Dan bertanya Ya Rasulullah Inna faridatullah Ala ibadi fil hajj Qad adrakat abi Shaykhan kabira La yathbutu al rahilah Afa ahujju anha Afa ahujju anhu Dia bertanya ya Rasulullah Sesungguhnya kewajiban haji Atas bapakku Telah menemui bapakku Dalam keadaan dia sudah tua rentah Tidak mampu Duduk di atas kendaraan Artinya sudah tua Baru setelah itu dia berkewajiban untuk melakukan ibadah haji Baru memiliki kemampuan Sementara dia sudah tua Dan tidak mampu naik kendaraan Kemudian dia bertanya apa hujju anhu Bolehkah aku Menghajikan beliau Maka Rasulullah SAW mengatakan Naam Iya Menunjukkan bolehnya yang pertama menunjukkan bolehnya seseorang menghajikan orang lain. Kemudian yang kedua menunjukkan bahwasanya seorang wanita boleh menghajikan seorang laki-laki. Karena di sini yang menghajikan bapak tersebut atau laki-laki tersebut adalah anak wanitanya sendiri. Kemudian yang ketiga menunjukkan bahwasanya di antara sebab bolehnya seseorang dihajikan apabila dia sudah tidak mampu lagi datang ke sini. Seperti orang yang sudah tua dan tidak mampu lagi untuk bepergian jauh. Dikiaskan ke sana adalah orang yang sakit dan tidak mampu lagi atau diperkirakan sudah tidak mungkin sembuh lagi Meskipun orang yang sakit tersebut masih muda Tapi kalau diperkirakan oleh dokter bahwasanya sakitnya tidak mungkin lagi sembuh Maka dalam keadaan seperti itu Dia boleh mewakilkan kepada orang lain Ada seorang wanita Di zaman Nabi SAW juga pernah datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan inna ummi nadarat antahuj, famatat qabla an sesungguhnya ibuku pernah bernadar untuk melakukan ibadah haji kemudian beliau meninggal sebelum melakukan ibadah haji bolehkah aku mengajikan beliau maka beliau SAW mengatakan Hujji anha hendal engkau wahai wanita Menghajikan ibumu Kemudian beliau SAW mengatakan Ara'aiti Lau kana ala ummiki Dainun Akunti qadiyatahu Apa pendapatmu wahai wanita Apabila ibumu Berkewajiban Atau memiliki hutang Apakah engkau akan membayarkan hutang tersebut? Maka wanita tersebut menjawab, Iya ya Rasulullah Iya ya Rasulullah Apabila ibuku memiliki hutang ini saya, Aku akan membayarkannya Kemudian beliau SAW mengatakan Faqdullah Alladhi alaih Fa inna Allah Ahakku bil wafa Beliau SAW mengatakan Maka hendaklah engkau menunaikan hutang kepada Allah Karena sesungguhnya hutang kepada Allah Itu lebih berhak untuk disempurnakan Artinya lebih berhak untuk dibayar Menunjukkan kepada kita semua Bolehnya seseorang menghajikan orang lain Kemudian yang kedua Bolehnya seseorang Atau diantara sebab bolehnya seseorang dihajikan oleh orang lain adalah apabila orang tersebut sudah meninggal dunia. Karena di sini ibu tersebut dia meninggal sebelum melakukan hajinya. Dan yang diperintah untuk menghajikan beliau adalah anaknya sendiri. Menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara sebab bolehnya seseorang dihajikan adalah apabila dia meninggal dunia. Kemudian di antara makna kemampuan bagi seorang muslimah adalah apabila dia memiliki mahram. Dan ini adalah pendapat sebagian ulama mereka mengatakan apabila seorang muslimah meskipun dia adalah seorang Islam, seorang Muslim Berakal Sudah dewasa Atau dan juga merdeka Dan juga memiliki harta dengan fisik Akan tetapi apabila dia tidak memiliki mahram Maka dia tidak berkewajiban Untuk melakukan ibadah haji Artinya dia dapat udur Dan dimaafkan Seandainya wanita tersebut meninggal dalam keadaan tidak melakukan ibadah haji tersebut, maka dia dimaafkan. Karena termasuk kemampuan bagi seorang muslimah adalah apabila dia memiliki mahram. Dan jadi masuk dengan mahram, hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT adalah suami dari seorang wanita dan semua laki-laki yang diharamkan untuk menikah dengan wanita tersebut selama-lamanya baik karena sebab nasab ataupun karena sebab yang lain seperti karena sepersusuan atau karena musaharah atau pernikahan di antara mahram adalah suami seorang wanita di antara mahram adalah bapak dari seorang wanita Saudara laki-lakinya Anak laki-lakinya Kakeknya Paman dia Baik dari Pihak ibu Maupun dari pihak bapak Di antara mahram wanita adalah menantu laki-laki. Di antara mahram wanita adalah mertua laki-laki Makanya adalah semua termasuk mahram diantaranya Dan jumlah mahram bagi wanita apabila lengkap Semuanya ada 19 Apabila adalah salah satu Di antara mahram tersebut Yang bisa menemani wanita tersebut untuk Melakukan ibadah haji Maka berarti dia sudah memiliki kemampuan Namun apabila tidak ada Maka dia mendapatkan udur Seandainya dia tidak melakukan ibadah haji tersebut Maka wanita tersebut dimaafkan Dan diberi udur Dalilnya adalah sabda Nabi SAW La tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram Tidak boleh seorang wanita Safar bepergian kecuali dengan mahram. Maka seorang laki-laki, seorang sahabat ketika mendengar sabda Nabi SAW ini Beliau bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah ini uridu An akhruja fi jaisi kada wa kada Ya Rasulullah Aku ingin keluar Berperang, berjihad Bersama pasukan ini dan itu wa turi turidul hajj sementara istriku ingin keluar menunaikan ibadah haji maka beliau sallallahu mengatakan ukhruj ma'aha laki-laki tersebut meminta pendapat dari Rasulullah apakah dia pergi berperang berjihad atau menemani istrinya menunaikan ibadah haji. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ukhruj ma'aha." Pergilah kamu bersamanya. Artinya laki-laki tersebut diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menemani istrinya. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara adab bagi seorang wanita dalam bepergian jauh dalam safar adalah harus ditemani oleh mahramnya. Baik safar tersebut adalah untuk kepentingan dunia seperti berdagang atau urusan dunia yang lain ataupun bepergian dengan tujuan untuk beribadah seperti dalam keadaan umrah atau haji atau silaturahmi maka di antara adab seorang wanita di dalam bepergian jauh adalah bersama mahramnya. Dan ini semua menunjukkan kepada kita bagaimana agama Islam ini memperhatikan kaum wanita dan memperhatikan keselamatan mereka dan juga menghormati derajat seorang wanita. Ini adalah lima perkara yang apabila terpenuhi di dalam diri seorang maka dia itu sudah berkewajiban untuk melakukan ibadah haji ini. Dan apabila seseorang sudah terpenuhi kelima perkara ini, maka adalah dia mengikhlaskan niatnya untuk melakukan ibadah haji ini karena Allah Ini yang pertama Mengikhlaskan niatnya Di dalam melakukan ibadah haji tersebut Lillahi ta'ala Karena Allah berfirman Walillahi 'alan nas Kewajiban manusia Bagi Allah hajjul bait Untuk melakukan haji Allah mendahulukan di sini walillah hanya untuk Allah. Menunjukkan bahasa ibadah haji tersebut tidak boleh dilakukan kecuali ikhlas mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal ibadah yang di dalamnya ada riak dan ada kehendak ingin mendapatkan pahala dari makhluk baik berupa pujian, sanjungan atau penghormatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah diskusi, "Ana agna syuraka'i syirk man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Aku adalah zat kata Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling tidak butuh dengan sekutu. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan dan dia menyekutukan aku di dalam amalan tersebut, taraktuhu wa syirkahu. Maka akan akan tinggalkan dia dan juga perbuatan syiriknya. Para ulama mengatakan maksud dari aku tinggalkan dia maksudnya adalah tidak akan diberikan pahala oleh Allah Swt. Oleh karena itu Jamah di sekalian perkara yang satu ini hendaklah kita berikan perhatian yang besar yaitu masalah ikhlas. Senantiasa kita koreksi hati kita dan kita perbaiki hati kita supaya ibadah yang kita lakukan ini menjadi ibadah yang ikhlas dilakukan karena Allah. Itu hanya ingin mendapatkan pahala dari Allah Swt, bukan karena ingin pujian dari manusia atau sanjungan dari manusia atau penghormatan yang lebih dari manusia atau supaya dikatakan Pak Haji atau Bu Haji karena yang demikian itu merusak niat kita di dalam melakukan ibadah haji yang mulia ini. Kemudian yang kedua, di antara hal yang perlu kita persiapkan di dalam melakukan ibadah haji ini adalah berusaha untuk membekali diri kita dengan ilmu, yaitu berusaha untuk mempelajari cara yang benar di dalam melakukan ibadah haji ini yang benar adalah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW Yaitu dengan cara membaca buku yang berkaitan dengan masalah haji ini Mendengarkan ceramah-ceramah Dan juga tidak kalah penting adalah berani untuk bertanya Karena kita memahami bahwasanya ibadah haji ini Sebagian besar dari kita baru melakukan pertama kali Sehingga terkadang seseorang tidak bisa membayangkan Apa yang akan dilakukan Atau sering terjadi kesalahan Ataupun kesalahpahaman Di dalam melakukan amalan-amalan Ibadah haji tersebut Oleh karena itu, oleh karena itu Nasihat saya kepada para jamaah sekalian Apabila ada perkara yang meragukan Dan kita tidak tahu Maka jangan malu kita bertanya kepada orang lain Kepada orang yang kita anggap dia mengetahuinya Karena Allah SWT berfirman Fas'alu ahlad zikri In kuntum la ta'lamun Hendaklah kalian bertanya kepada Ahlul ilmi Apabila kalian tidak mengetahui Ini adalah perintah dari Allah Apabila kita tidak mengetahui sebuah perkara Maka hendaklah kita bertanya Dan betapa banyak kejadian Yang kita dengar, kita lihat Sudah terjadi Baru setelah itu dia datang Bertanya Dan yang ada hanyalah penyesalan Oleh karena itu sekali lagi Silahkan Kita manfaatkan Apa yang ada di sekitar kita untuk membekali diri kita dengan ilmu ini dan alhamdulillah pihak kerajaan Saudi Arabia sudah berusaha untuk melakukan ini semua mulai dari ketika Bapak Ibu semuanya turun di bandara sudah diberikan atau diberikan hadiah buku yang berkaitan dengan mana segaji ini dan bagi yang belum mendapatkan bisa didapatkan di sekitar Masjid Nabawi di pos-pos yang ada itu ada yang berbahasa Indonesia. Demikian pula ceramah-ceramah seperti ini dan apabila bapak-bapak sekalian ke Mekah nanti insya Allah juga ada e, ceramah-ceramah yang akan dilakukan oleh para syekh dan diterjemahkan oleh para mahasiswa dengan beberapa bahasa diantaranya adalah dengan bahasa Indonesia. Termasuk nanti apabila eh, Bapak-bapak e, sekalian Sedang di Mina Maka di sana juga ada Ceramah Dari para syekh-syekh Yang akan dilakukan Di masjid yang ada di Mina Dan insya Allah akan diterjemahkan juga oleh Para mahasiswa Yang demikian itu Maka adalah kita manfaatkan Sebaik-baiknya Supaya kita tidak terjatuh di dalam sebuah kesalahan Oleh karena itu Pada sore hari ini InsyaAllah kita akan Bersama-sama Mempelajari tentang Manasik haji ini Dan kita mulai dengan Amalan-amalan Yang dilakukan ketika haji Dan amalan-amalan tersebut adalah Amalan-amalan yang paling penting karena amalan-amalan haji Ini terbagi menjadi tiga Dimulai dari yang paling penting Yang dinamakan dengan Rukun-rukun haji Dan rukun-rukun haji Maksudnya adalah perkara-perkara Yang wajib Dilakukan oleh jamaah haji Yang apabila ditinggalkan Sengaja atau tidak maka hajinya tidak sah dan tidak ada gantinya meskipun dia membayar dam seribu ekor kambing atau seribu ekor onta atau lebih maka hal itu tidak bisa menggantikan rukun ini ini yang dimaksud dengan rukun perkara-perkara yang wajib dilakukan dan apabila ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja Maka haji tersebut tidak sah Dan tidak bisa digantikan dengan sesuatu apapun Sampai dia melakukannya Kemudian yang kedua Ini lebih rendah tingkatannya Yang dinamakan dengan kewajiban-kewajiban haji Dan jadi masuk dengan kewajiban-kewajiban haji adalah perkara-perkara yang wajib dilakukan oleh seorang jamaah dan apabila ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja maka dia berkewajiban untuk membayar dam maka dia berkewajiban untuk membayar dam apa yang dimaksud dengan dam yaitu menyembelih seekor kambing dan disyaratkan harus disembelih di tanah haram yang ada di Mekah. Kemudian tidak kemudian dibagikan bagi orang-orang fakir miskin yang ada di Mekah. Apabila disembelih di luar tanah haram yang ada di Mekah, maka sembelihan tersebut tidak sah. Dan apabila dibagikan untuk selain orang fakir miskin yang ada di Mekah, maka sembelihan tersebut tidak sah. Ini harus diperhatikan Jadi dia menyembelih dam Menyembelih seekor kambing Dengan syarat Disembelih di Mekah di tanah haram Dan juga dibagikan untuk orang fakir miskin yang ada di sana Dan tidak boleh sedikit pun Bagi orang tersebut untuk mengambil Dari daging tersebut Karena sembelih yang dilakukan di sini adalah sembelian dengan maksud untuk menebus yaitu menebus kesalahan. Semua sembelian yang disembelih karena untuk menebus kesalahan, maka tidak boleh orang tersebut mengambil sedikit pun dari daging tersebut. Dalilnya adalah ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu: "Man nasiya min nusuki syai'an au tarakahu au tarakahu falyuhrik daman." Barang siapa yang lupa Melakukan salah satu dari nusuknya Atau meninggalkannya Maka hendaklah dia menyembelih Atau hendaklah dia menumpahkan darah Maksud, Maksudnya adalah menyembelih Seekor kambing Dengan sifat yang tadi kita sebutkan Kemudian yang ketiga Adalah mustahabbat Yaitu perkara-perkara yang disunahkan Yang dianjurkan ketika melakukan ibadah haji Baik ucapan maupun perbuatan Yang apabila dilakukan Kita mendapatkan pahala Dan haji kita semakin sempurna Namun apabila ditinggalkan Maka kita tidak berdosa Dan tidak mempengaruhi sah atau tidaknya Haji yang kita lakukan nah, Ini seorang muslim Atau seorang jamaah maka hendaklah dia memahami mana amalan yang paling penting dan mana perkara-perkara yang sunnah supaya dia bisa mengerjakan ibadah haji ini dengan sempurna. Kita mulai dengan rukun-rukun haji Yaitu perkara-perkara Yang wajib dilakukan Dan apabila ditinggalkan Sengaja atau tidak sengaja Maka hajinya tidak sah Yang pertama adalah niat Niat haji Ini adalah termasuk rukun Di antara rukun-rukun haji Karena sabda Nabi SAW Innamal a'malu bin niyat Sesungguhnya Amalan-amalan Itu adalah dengan niat Sebuah amalan Yang tidak disertai dengan niat Maka amalan tersebut Tidak diterima oleh Allah SWT Termasuk diantaranya haji ini Apabila kita lakukan Tidak dengan niat Maka berarti kita sudah meninggalkan Salah satu dari rukun haji Sebelum saya lanjutkan Silakan agak maju ke depan aja Pak Maju ke depan aja Ini adalah yang pertama Di antara rukun-rukun Haji Adalah melakukan niat Dan niat ini jemaah sekalian letaknya ada di dalam hati kita. Apabila kita sudah niat masuk di dalam ihram di dalam ihram haji maupun umrah berarti kita sudah dianggap berniat. Jadi niat ini adalah apa yang ada di dalam hati kita. Kemudian yang kedua di antara rukun-rukun haji adalah melakukan tawaf yang dinamakan dengan tawaf al-ifadah atau tawaf ziarah atau dinamakan tawaf haji. Karena tawaf ada tawaf umrah, ada tawaf haji. Tawaf haji ini yaitu tawaf ifadah maka ini adalah termasuk rukun di antara rukun-rukun haji. Yang apabila kita tinggalkan Sengaja atau tidak sengaja Maka haji kita tidak sah Dalilnya adalah Firman Allah SWT Wal yattawafu bil baitil atiq Dan hendaklah mereka Tawaf di sekitar rumah Allah SWT Yang kuno Yaitu Ka'bah Dan firman Allah SWT Wal yattawafu didahului dengan lamul amr yaitu lam yang fungsinya adalah perintah. Menunjukkan bahwasanya tawaf di sini adalah tawaf yang wajib. Wajib dilakukan. Kemudian yang ketiga, di antara rukun-rukun haji adalah melakukan sa'i. Melakukan sa'i yaitu berjalan dari sofa ke marwah dan seterusnya sebanyak tujuh kali. Dan ini adalah termasuk rukun Dalilnya adalah sabda Nabi SAW Ayuhan nas Is'au Fa innallaha qad kataba alaikum sa'ya Wahai manusia Hendaklah kalian bersa'ih, Karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah Mewajibkan Bagi kalian sa'i Seorang jamaah yang tidak melakukan sa'i ini Apapun udurnya maka dia dianggap tidak melakukan haji. Artinya hajinya tidak sah. Kemudian yang keempat, di antara rukun-rukun haji adalah melakukan wukuf, yaitu wukuf di Arafah. Dan Rasulullah SAW bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah di Arafah. Maksudnya, wukuf di Arafah ini adalah termasuk rukun-rukun haji. Karena beliau SAW mengatakan Al-Hajju Arafah Yang dinamakan haji Itu adalah di Arafah Menunjukkan bahasanya wukuf Ini adalah termasuk rukun Di antara rukun-rukun haji Harus dilakukan oleh semua jamaah haji Apabila dia berniat Tawaf, sa'i Dan juga melakukan ibadah yang lain Tetapi dia tidak melakukan wukuf Maka dia tidak dianggap melakukan haji tahun tersebut Ini adalah empat perkara Yang termasuk rukun-rukun haji Yang pertama adalah niat Kemudian yang kedua adalah tawaf, ifadah Kemudian yang ketiga adalah sa'i Kemudian yang keempat adalah wukuf di Arafah Apabila ini sudah kita penuhi Maka Alhamdulillah Yang lainnya lebih mudah karena kita sudah melakukan semua perkara-perkara yang merupakan rukun. Adapun yang lain maka masih bisa kita ganti. Masih bisa kita tebus apabila memang qadarullah terjadi kesalahan. Jadi yang pertama adalah rukun-rukun haji yang jumlahnya ada empat yang tadi kita sebutkan. Kemudian selanjutnya yang dinamakan dengan kewajiban-kewajiban haji. Itu perkara-perkara yang wajib dilakukan oleh seorang jamaah Dan apabila ditinggalkan Sengaja atau tidak sengaja Maka dia berkewajiban Untuk membayar dam Ini juga Termasuk perkara yang wajib Cuma bedanya dengan rukun tadi Rukun tidak ada gantinya Sementara kewajiban ini ada gantinya Apabila ditinggalkan dalam keadaan sadar dan sengaja maka dia berdosa. Tapi kalau ditinggalkan tanpa sengaja atau tidak tahu, maka dia tetap membayar dam akan tetapi dia tidak berdosa. Jadi bedanya antara sengaja dan tidak sengaja adalah berdosa dan tidak berdosa dan dua-duanya tetap berkewajiban untuk membayar dam. Meskipun dia meninggalkan kewajiban tersebut tanpa sengaja atau karena tidak tahu. Tapi kalau dia tinggalkan, maka dia tetap berkewajiban untuk membayar dam dan ketidaktahuan dia atau ketidaksengajaan dia faedahnya adalah bahwasanya dia tidak berdosa. Itu saja. Dan jumlah kewajiban-kewajiban haji ada tujuh jumlah kewajiban haji ada tujuh Ini harus kita perhatikan dengan baik Yang pertama adalah berniat dari mikot Berniat dari mikot Ini adalah kewajiban haji yang pertama Artinya orang yang berniat Setelah melewati mikot Berarti dia meninggalkan kewajiban Kewajiban dia adalah berniat sebelum melewati mikot. Dan mikot bagi jamaah haji atau jamaah umrah ini jumlahnya ada lima. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW Dan kelima tempat ini Mengitari kota Mekah Yang pertama adalah Dhul Hulaifah Ini adalah mikotnya orang Madinah dan ini adalah mikot yang paling jauh Jaraknya 450 km Orang yang mau melakukan ibadah haji dan umrah Dari penduduk Madinah Ataupun orang-orang yang melewati kota Madinah Dan ingin melakukan ibadah haji dan umrah Maka mikotnya adalah Dhul Hulaifah di sini Tidak boleh dia melewati Dhul Hulaifah kecuali sudah dalam keadaan niat. Sudah dalam keadaan niat. Apabila sudah melewati sekilo, dua kilo, lima kilo atau lebih, kemudian dia baru niat, berarti di sini dia sudah meninggalkan satu kewajiban. Kalau dia lakukan, maka dia berkewajiban untuk berdam niat dia lakukan dan ini adalah termasuk rukun dan niat dari mikot adalah termasuk kewajiban. Niat itu sendiri adalah rukun dan niat dari mikot adalah termasuk kewajiban. Apabila seseorang sudah niat atau niat setelah melewati mikot berarti dia melakukan rukun akan tetapi meninggalkan kewajiban. Kewajiban dia adalah meredam ini adalah mikotnya penduduk Madinah Di sana ada Kornul Manazil Yang letaknya di sebelah timur kota Mekah Yang jaraknya 75 km Ini adalah mikot Bagi orang-orang Riyadh Orang-orang Qasim Dan juga orang-orang yang melewati daerah tersebut Dan di sana ada Zatu Irq Ini adalah mikotnya orang-orang Irak yang letaknya di sebelah timur laut dari kota Mekah dan jaraknya kurang lebih 90 km. Dan di sana ada Juhfah ini berada di barat laut dari kota Mekah yang jaraknya kurang lebih 180 km. Dan yang terakhir di sana ada Yalamlam ini adalah mikot yang letaknya di sebelah selatan kota Mekah Jaraknya kurang lebih 90 km Dan ini adalah mikot bagi orang-orang Yaman Dan orang-orang yang melewati Yalam-lam tersebut Termasuk diantaranya Jamaah yang datang dari Indonesia Dari Malaysia Dari Cina dan juga dari negara sekitar yang mereka ingin langsung menunaikan umrah atau haji ke Mekah dan turun di Jeddah maka yang datang dari negara-negara tersebut mikat mereka adalah Yalamlam artinya tidak boleh melewati Yalamlam kecuali sudah dalam keadaan niat adapun apabila dia sudah melewati Yalamlam Kemudian turun di Jeddah Baru setelah itu memasang niat Maka berarti dia sudah melewati Mikot Tanpa berniat Berarti sudah meninggalkan salah satu kewajiban Ini bagi siapa? Bagi orang yang datang Dari negara-negara tersebut Dengan tujuan langsung menuju Mekah Dengan maksud untuk umroh maupun haji Adapun apabila dia ingin terlebih dahulu berziarah ke kota Madinah dan tidak langsung menuju Mekah seperti bapak-bapak sekali ini, maka diperbolehkan untuk mengakhirkan niat. Artinya mengakhirkan niat sampai di kota Madinah dan tidak ada keharusan untuk melakukan niat di Yalamlang. Jadi boleh kita mengakhirkan apabila kita ingin berziarah terlebih dahulu ke Madinah untuk melakukan niat di kota Madinah dan niat di Bir Ali atau di Dhul Halaifah yang merupakan mikot bagi penduduk Madinah dan orang-orang yang melewati Madinah tersebut. Kemudian yang kedua, di antara kewajiban-kewajiban haji adalah melakukan halak atau taksir. Ini masa dengan halak adalah mencukur rambut habis atau mencukur habis rambut kita atau disebut dengan menggundul atau memendekkan rambut artinya tidak mencukur habis hanya memendekkan rambut kita tapi disyaratkan ketika hanya memendekkan adalah memendekkan semua rambut artinya diratakan semuanya ini dipendekkan bukan hanya memendekkan sebagian seperti memendekkan bagian depan bagian belakang Kemudian samping kiri dan kanan Maka ini menurut sebagian ulama Tidak sah yang demikian itu Jadi kalau ingin memendekkan Kita pendekkan semuanya Kemudian yang ketiga Di antara kewajiban-kewajiban haji Adalah melakukan Wukuf di Arafah Sampai tenggelam matahari Dan ini adalah pendapat Jumhur ulama' mayoritas ulama mengatakan bahwasanya termasuk kewajiban sebagai seorang jamaah haji adalah melakukan wukuf sampai tenggelam matahari. Apabila sudah tenggelam, baru setelah itu diperbolehkan dia untuk meninggalkan Arafah. Orang yang wukuf di Arafah dari sejak siang kemudian sampai sore sampai setelah asar Kemudian dia meninggalkan Arafah sebelum tenggelam matahari Berarti dia sudah meninggalkan kewajiban atau salah satu kewajiban haji Wukuf yang dilakukan adalah termasuk rukun Dia sudah melakukan rukun yaitu wukuf di Arafah Tapi kalau dia meninggalkan Arafah sebelum tenggelamnya matahari Berarti dia melakukan rukun akan tetapi meninggalkan kewajiban Artinya kalau dia meninggalkan Arafah sebelum maghrib Sebelum tenggelam matahari Maka dia sudah meninggalkan salah satu kewajiban haji Kemudian yang keempat Di antara kewajiban haji adalah Bermalam di Musdalifah Bermalam di Musdalifah Ini adalah termasuk Kewajiban haji Orang yang sampai ke Musdalifah sebelum pertengahan malam maka dia diharuskan untuk tinggal di sana sampai setelah pertengahan malam. Kalau kita datang ke Musdalifah sebelum pertengahan malam kemudian kita meninggalkan Musdalifah sebelum pertengahan malam maka kita tidak dianggap bermalam. Kita dianggap bermalam apabila kita tinggal di sana sampai setelah pertengahan malam. Dan pertengahan malam Ini dihitung Dari waktu maghrib Sampai waktu subuh Kapan maghrib, kapan subuh Ini kita tentukan Kemudian kita hitung berapa jam Kemudian setelah itu kita bagi dua Nah separohnya Maka itu dinamakan dengan pertengahan malam Kalau kita sampai ke Muzdalifah Sebelum pertengahan malam Maka diharuskan kita tinggal di sana sampai setelah pertengahan malam kalau sudah setelah pertengahan malam Maka diperbolehkan kita meninggalkan Dan kita sudah dianggap bermalam di sana Meskipun hanya sekejap Dan barang siapa yang sampai ke Muzdalifah Baru setelah pertengahan malam Kemudian dia melewati Muzdalifah Maka dia sudah dianggap bermalam Meskipun dia hanya melewati saja Seandainya dia berada di dalam bisnya Kemudian berjalan melewati Muzdalifah setelah pertengahan malam Meskipun hanya sebentar Maka dia sudah dianggap bermalam di Muzdalifah Kemudian selanjutnya Di antara kewajiban-kewajiban haji Adalah melempar jumrah akobah Melempar jumrah akobah Pada tanggal 10 Dan melempar tiga jumrah pada tanggal 11 dan juga tanggal 12 bagi orang yang melakukan nafar awal dan juga nafar tani dan melempar ketiga jumrah pada tanggal 13 bagi orang yang melakukan nafar tani maka melempar jumrah tersebut adalah termasuk kewajiban apabila ditinggalkan maka berarti dia telah meninggalkan salah satu dari kewajiban haji Kemudian yang selanjutnya Adalah bermalam di Mina Pada malam tanggal 11 Dan juga malam tanggal 12 Bagi orang yang nafar awal Dan juga nafar tani. Dan bermalam pada malam tanggal 13 Bagi orang yang melakukan nafar tani. Bermalam di sana Pada malam-malam tersebut Adalah termasuk kewajiban haji yang apabila ditinggalkan Berarti dia sudah meninggalkan Salah satu dari kewajiban Kewajiban haji tersebut Dan jadi maksud dengan bermalam di Mina Kita dinamakan bermalam di Mina Apabila Kita bermalam sebagian besar Dari malam tersebut Apabila kita bermalam Atau bermalam sebagian besar dari malam tersebut lebih dari separuh berarti kita sudah dinamakan bermalam di Mina. Tadi kita katakan diukur dari semenjak tenggelam matahari sampai terbitnya waktu subuh. Kemudian kita bagi dua. Misalnya 10 jam, maka kita bagi dua menjadi 5 jam. Maka kita dinamakan bermalam di Mina apabila kita bermalam di sana lebih dari 5 jam 5 jam lebih 5 menit 5 jam lebih 10 menit Baik 5 jam tersebut Dilakukan di awal malam Maupun di akhir malam Ataupun di tengah-tengah Yang penting lebih dari separuh malam Maka berarti kita sudah dinamakan Bermalam di Mina Kemudian yang terakhir Di antara kewajiban-kewajiban haji adalah melakukan haji wada. Mohon maaf, adalah melakukan tawaf wada. Ini adalah termasuk kewajiban haji. Karena Rasulullah SAW bersabda atau seorang sahabat yaitu Abdullah bin Abbas mengatakan, "Umiran nas ayyakuna akhiru ahdihim bil bait." Manusia diperintahkan untuk menjadikan amalan terakhir yang mereka lakukan sebelum meninggalkan Mekah adalah bertawaf di rumah Allah SWT Manusia diperintahkan untuk menjadikan amalan yang terakhir sebelum dia meninggalkan Mekah adalah tawaf Oleh karena itu eh, Illa annahu khufifa anil haid Kecuali hal ini diringankan Bagi seorang wanita yang haid Artinya seorang yang haid ataupun nifas apabila sudah melakukan semua amalan haji dan tidak tersisa kecuali haji wada kecuali tawaf wada aja maka dalam keadaan seperti itu dia mendapatkan keringanan artinya boleh bagi seorang wanita yang haid dan juga nifas untuk tidak melakukan tawaf wada tawaf wada ini adalah tawaf yang kita lakukan menjelang keberkian kita dari kota Mekah apabila kita sudah melakukan semua urusan baik belanja ataupun amalan-amalan ibadah haji yang lain dan tidak tersisa kecuali kita meninggalkan kota Mekah maka kita tawaf ya kita tawaf dan ini yang dimakan dengan tawaf wada dengan demikian kita sudah menyelesaikan tujuh perkara yang termasuk kewajiban-kewajiban haji saya ulangi, yang pertama adalah niat dari miqat. Kemudian yang kedua adalah mencukur habis atau memendekkan rambut. Kemudian yang ketiga wukuf sampai tenggelam matahari. Kemudian yang keempat adalah bermalam di Musdalifah. Kemudian yang kelima melempar jumrah pada tanggal 10, 11, 12 dan 13. Kemudian yang keenam adalah bermalam di Mina pada malam tanggal 11, malam tanggal 12 dan juga malam tanggal 13. Kemudian yang terakhir adalah tawaf wada. Dengan demikian kita sudah mengetahui tujuh kewajiban haji. Tinggal yang terakhir adalah perkara-perkara yang disunahkan ketika beribadah haji dan ini banyak di antaranya adalah mandi sebelum kita ihram Kemudian membersihkan diri sebelum kita ihram dengan membersihkan eh, apa yang memang boleh dibersihkan seperti memendekkan eh, kumis, kemudian membersihkan ketiak, rambut kemaluan dan lain-lain. Maka ini hukumnya disunahkan. Kemudian eh, mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya Kemudian ketika tawaf Kita disunahkan untuk bagi laki-laki Untuk membuka bahu sebelah kanan Dan berlari-lari kecil Dengan memendekkan langkah Pada tiga putaran yang pertama Kemudian berzikir dan berdoa Ketika tawaf Berdoa di atas sofa, di atas marwah dan juga ketika perjalanan antara Sofa dan Marwah. Kemudian disunahkan bagi laki-laki untuk mencukur habis rambutnya dan ini hukumnya sunnah. Yang afdal bagi laki-laki adalah mencukur habis rambutnya atau dinamakan dengan menggundul. Karena Rasulullah SAW telah memohonkan ampun bagi orang yang menggundul tiga kali. Adapun orang yang memendekkan maka didoakan oleh Rasulullah SAW dengan ampunan sebanyak satu kali saja. Menunjukkan bahasa yang menggundul ini pahalanya lebih besar daripada hanya sekedar memendekkan rambut. Di antara perkara yang disunahkan adalah bermalam pada tanggal 8 atau malam tanggal 9 itu disunahkan untuk bermalam di Mina yaitu malam sebelum wukuf di Arafah Malam tanggal 9 Ini disunahkan, dianjurkan Bagi jamaah untuk bermalam di Mina Dan ini hukumnya sunnah Apabila kita ke sana Maka itu afdal, Dan apabila tidak Maka itu tidak mempengaruhi Sah atau tidaknya haji yang kita lakukan Dan juga perkara-perkara yang lain seperti berdoa di Arafah. Maka ini adalah termasuk perkara yang disunahkan. Kemudian tinggal di Musdalifah sampai setelah subuh yaitu setelah warna kuning di arah timur sebelum terbit matahari kemudian meninggalkan Mina pada tanggal 9 setelah terbit matahari maka ini semuanya adalah termasuk perkara-perkara yang disunahkan Kemudian yang terakhir Adalah tentang Mahduratul ihram Yaitu perkara-perkara Yang dilarang Ketika seseorang sudah ihram Apabila seorang Yang mau melakukan ibadah haji atau umrah Sudah niat di dalam hatinya Masuk di dalam ihram maka diharapkan diharamkan atasnya sembilan perkara. Sembilan perkara ini dilarang apabila seorang sudah melakukan sudah niat ihram. Yang pertama adalah mencukur atau mengambil rambut. Dan rambut di sini adalah umum. Baik rambut yang ada di kepala, di wajah ataupun di tempat yang lain maka ini diharamkan tidak diber, ber, di, tidak diperbolehkan bagi orang yang sedang melakukan ihram. Kemudian yang kedua adalah men, me, memotong kukunya. Memotong kuku ini juga termasuk larangan. Dan ini adalah ijma kesepakatan para ulama bahwasanya seorang yang muhrim, seorang yang sedang melakukan ihram maka dilarang untuk memotong kukunya. Oleh karena itu kalau kita mau ihram, tadi kita katakan disunahkan untuk membersihkan itu semua. Supaya nanti kalau kita sudah masuk dalam ihram, tidak perlu lagi kita memotong kuku, tidak perlu lagi kita memotong apa yang memang diperbolehkan untuk dipotong. Kemudian yang ketiga adalah dilarang untuk memakai minyak wangi. Dilarang kita untuk memakai minyak wangi. Baik laki-laki maupun wanita Kemudian yang keempat Dilarang bagi laki-laki Untuk menutupi Kepalanya dan juga wajahnya Dilarang untuk menutup Kepala Dan juga wajahnya Seperti memakai sorban Atau memakai tokiah Atau memakai penutup kepala yang lain Demikian pula dilarang untuk menutup wajahnya ini bagi laki-laki Kemudian yang kelima Dilarang bagi laki-laki untuk memakai Pakaian yang membentuk badan Dilarang bagi laki-laki yang, yang sedang dalam keadaan ihram Untuk memakai pakaian yang membentuk badan Seperti misalnya kaos tangan Ini karena, karena membentuk jari-jari tangan Atau memakai kaos kaki Karena ini membentuk jari kaki atau memakai kaos, memakai jubah atau memakai pakaian yang lain di mana pakaian tersebut adalah pakaian yang membentuk badan atau membentuk anggota badan kita. Maka ini dilarang. Kelima perkara ini yaitu memotong rambut, memotong kuku, memakai minyak wangi, menutup kepala dan juga wajah dan juga memakai pakaian yang membentuk badan apabila dilakukan dengan sengaja baik ada keperluan atau tidak baik ada uzur atau tidak maka dia berkewajiban untuk membayar fidyah apa itu fidyahnya tebusannya kita di, diperbolehkan memilih salah satu dari tiga perkara yang pertama berpuasa tiga hari Atau Memberi makan Enam orang miskin Dan satu orang miskin Kurang lebih satu setengah kilo beras Jadi kalau enam orang Kita butuh sembilan kilo beras Kita berikan kepada enam orang miskin Yang ada di kota Mekah Atau yang ketiga Menyembelih kambing menyembelih kambing dengan sifat yang tadi kita sebutkan disembelih di kota Mekah di tanah haram dibagikan untuk orang-orang fakir miskin yang ada di sana dan tidak boleh kita sedikit pun mengambil dari daging tersebut. Ini adalah fidyah tebusan bagi orang yang melanggar larangan-larangan tadi yang lima baik sengaja maupun tidak sengaja. Eh, mohon maaf, sengaja apabila melanggar dengan sengaja Baik kesengajaan tersebut ada uzur atau tidak Ada uzur seperti orang yang terkena penyakit Seperti di zaman Rasulullah SAW Itu ada seorang sahabat Yang memiliki kutu yang banyak Di rambutnya Sehingga dia tidak tahan dengan Dalam keadaan seperti itu Akhirnya meminta izin kepada Rasulullah SAW Untuk mencukur rambutnya Padahal dia dalam keadaan ihram Maka Rasulullah SAW menyuruh dia Untuk menebus dengan salah satu dari tiga perkara ini tadi Berpuasa tiga hari Atau memberi makan enam orang miskin Atau menyembelih seekor kambing Ini boleh kita pilih salah satu Kita lakukan salah satu maka sudah cukup dan ini menunjukkan kepada kita apabila dilanggar larangan-larangan tersebut dengan sengaja meskipun ada udurnya maka dia tetap berkewajiban untuk membayar fidyah tersebut dan kalau dikerjakan dalam keadaan sadar tetapi tidak ada udurnya dia sudah tahu tidak boleh memakai pakaian yang membentuk badan kemudian dia lakukan dia memakai pakaian yang membentuk badan maka dia berkewajiban juga untuk membayar fidyah tersebut. Dan dia berdosa. Kenapa berdosa? Karena dia sudah tahu dan melanggar. Dan tidak ada udurnya. Tapi kalau yang pertama tadi sudah tahu melanggar tetapi memang ada udurnya. Kalau ada udurnya berarti dia tidak berdosa, tetap berkewajiban untuk membayar fidyah. Adapun apabila melakukan karena tidak tahu tidak tahu hukumnya, tidak tahu bahasanya laki-laki tidak boleh menutup kepala. Sehingga ketika dia ihram memakai kopiah misalnya, sementara dia tidak tahu atau sudah tahu tetapi lupa. Maka dalam keadaan seperti ini dia terke, tidak terkena fidyah. Tidak berkewajiban untuk membayar fidyah. Nah di sini perlu kita bedakan antara fidyah dengan dam tadi. Tadi kita sebutkan kalau kita meninggalkan kewajiban berarti cuma satu pilihannya yaitu membayar dam. Tapi kalau melanggar larangan, larangan-larangan ihram maka fidyahnya ada tiga tadi. Kita diperbolehkan untuk memilih dari salah satu dari tiga perkara tadi. Kemudian yang keenam di antara larangan ihram adalah berburu dan yang dimaksud dengan berburu di sini adalah berburu hewan darat atau buruan yang berupa hewan darat. Adapun hewan laut maka tidak mengapa untuk diburu. Kemudian yang ketujuh adalah melakukan akad nikah ataupun menikahkan orang lain ataupun berkhidbah yaitu meminang. Maka ini dilarang menikah menikahkan orang lain maupun meminangkan untuk orang lain. Maka ini semuanya dilarang. Kemudian yang ke ke-8 adalah bercumbu. Kemudian yang ke kesembilan adalah mendatangi istri. Maka ini semua ada sembilan adalah termasuk larangan-larangan ihram yang apabila seseorang sudah niat masuk ke dalam ihram Maka dia dilarang untuk melakukan Kesembilan perkara ini Dengan demikian Kita sudah menyelesaikan Manasik haji bagian pertama Dan insya Allah akan kita lanjutkan Esok hari Di tempat yang sama Dan di waktu yang sama Pada manasik haji yang kedua Yang insya Allah akan kita bahas tentang e, Masalah e, Haji Tamatok dari awal sampai akhir yaitu secara berurutan dari sejak di Madinah sampai kita tawaf wada. Demikian yang bisa kita sampaikan dan mohon maaf karena waktunya sudah habis. Kita tidak bisa membuka pertanyaan secara tertulis. Semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat. Seandainya ada kebenaran, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata dan seandainya ada kesalahan, maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari setan dan saya mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.